Dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari hadis yang ke-177 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari sahabat Zaid bin Thabit tentang apa yang pernah dialami oleh sahabat Zaid bin Thabit bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pelaksanaan makan sahur yang mereka lakukan. Ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Berapa kurang lebihnya jarak antara adzan dan sahur, maka Zaid bin Thabit menyatakan bahwa jaraknya kurang lebih adalah bacaan 50 ayat Al-Quran. Ikhwani Fiddin, A'azzakumullah, dari pelajaran yang lalu, tentunya kita telah mendapatkan beberapa faidah. Di antaranya adalah bahwasannya tuntunan pelaksanaan makan sahur adalah di akhir malam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dikisahkan oleh sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Kemudian dari pelajaran yang lalu pula kita bisa mengambil faedah bahwa di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah ada dua adzan terkait dengan sholat subuh, adzan yang pertama dan adzan yang kedua. Adzan yang pertama adalah yang dikumandangkan oleh sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sedangkan azan yang kedua digumandangkan oleh sahabat Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Bilal azannya di waktu malam maka makan dan minumlah kalian hingga digumandangkan azan oleh Ibnu Ummi Maktum. Yakni masuknya waktu sholat subuh. Dan kita telah mendapatkan penjelasan dari Syekh Al-Albani rahimahullah dari Tamamul Minnah bahwa kurang lebihnya jarak antara azan pertama dengan azan yang kedua itu adalah 15 menit lamanya. Sehingga di antara waktu yang disunnahkan untuk melakukan sahur adalah 15 menit sebelum masuk waktu subuh. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis yang ke-178. al hadithu thamin tsamin was-sab'un al-mi'ah. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم الحديث الثامن والسبعون بعد المئة حديث yang ke-178 An Aisyah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa Ummi Salamah radhiyallahu anha dan juga dari Ummul Mukminin Ummu Salamah semoga Allah meridainya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru. Telah masuk waktu fajar pada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa junubun min ahlihi. Dalam keadaan beliau Eh, beliau dalam keadaan junub min ahlihi dikarenakan habis melakukan hubungan uh, suami istri. Thumma yaghtasilu wa yasumu. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam mandi mandi janabah wa yasumu dan melangsungkan saumnya. Ikhwani fid din hadis yang ke-178 ini merupakan hadis yang sangat penting untuk kita ketahui bersama karena terkait dengan satu hal penting pula berkaitan dengan ibadah saum yang kita lakukan terkhusus bagi orang-orang yang telah berkeluarga yang telah mengalami kehidupan rumah tangga. Di sini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yang keduanya adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita mulia yang Allah pilih sebagai istri bagi Rasulnya, mengisahkan kepada kita tentang apa yang mereka alami bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya mengisahkan bahwasannya suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan hubungan jima kemudian masuk waktu fajar. Setelah melakukan hubungan jima, kemudian masuk waktu fajar dalam kondisi beliau sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan junub. Sementara hari itu adalah hari beliau sallallahu Alaihi Wasallam hendak melakukan saum. Maka dalam kondisi yang seperti ini, Rasul sallallahu Alaihi Wasallam mandi, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melangsungkan saumnya. Dan ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah merupakan pendapat jumhur ulama ketika seorang telah melakukan hubungan suami istri di malam harinya Anggap saja di malam hari bulan Ramadan. Kemudian setelah itu tertidur misalnya hingga terbangun di waktu fajar. Sudah masuk waktu subuh. Kemudian bangun dalam kondisi belum mandi janabat. Maka dalam kondisi yang seperti ini, pendapat jumhur ulama dan sebahagian memasukkannya kepada ijma' bahwasannya diperbolehkan bagi dia untuk melangsungkan saumnya. Didahului dengan mandi janabat, kemudian tidak ada masalah dengan saum yang dia lakukan. Tentunya permasalahan jima atau hubungan suami istri diharamkan ketika dilakukan di siang hari Ramadan atau di siang hari ketika seorang sedang melakukan saum. Ia merupakan perbuatan yang diharamkan bahkan terdapat kafarah yang berat bagi orang yang melakukan jima di siang hari terkhusus bulan Ramadhan, Tidak sekedar perkara itu adalah perkara yang haram yang membatalkan saumnya akan tetapi terdapat kafarah tebusan yang berat bagi yang melakukannya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika seorang melakukan hubungan suami istri di malam harinya. Di malam hari bulan Ramadhan, dan tentu yang seperti ini adalah halal hukumnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum telah dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan saum untuk melakukan ar ila nisaikum. Untuk melakukan hubungan suami istri, untuk melakukan jima dengan istri di malam bulan Ramadan tersebut. Sehingga di sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa bagi orang yang melakukan saum diharamkan melakukan jima di siang hari bulan Ramadhan. Kemudian yang kedua, dihalalkan bagi seorang yang melakukan saum atau yang berada di bulan suci Ramadhan untuk melakukan hubungan suami istri di malam harinya. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah dengan seorang yang bermimpi. Baik dia telah berkeluarga ataupun belum berkeluarga. Bermimpi di malam hari bulan Ramadhan Kemudian belum sempat mandi hingga masuk waktu fajar. Apakah sah bila melakukan saum? Maka jawabannya adalah sah min babi aula. Jawabannya adalah sah karena ia sifatnya lebih ringan dari sebatas jima eh, dari jima eh, bersama istri. Maka dari itu ketika seorang bermimpi di malam hari bulan Ramadan baik ia lelaki ataupun wanita baik dia telah berkeluarga ataupun belum berkeluarga kemudian ternyata baru terbangun di saat telah masuk waktu subuh waktu fajar maka tidak perlu ragu untuk melakukan somnya langkah yang dia lakukan mandi janabat kemudian e, melangsungkan saum di hari itu Itulah mungkin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan penting yang terkait dengan hadis 178 yang kita pelajari ini. Kemudian untuk lebih mengetahui faidah yang terkait dengan hadis ini, kita baca saja apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam di dalam Taisir Al-Allam Beliau berkata, "Ma yu'khadhu minal hadis." Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, sihhatu saumi man asbaha junuban min jima'in fil laili. Sahnya saum seseorang yang masuk waktu fajar, waktu subuh dalam keadaan junub disebabkan hubungan jima di malam harinya. Jadi faedah yang pertama, sah bagi seorang, sah somnya seseorang yang di malam harinya melakukan jima, kemudian belum mandi junub, hingga telah masuk waktu fajar. Maka somnya sah, dia hendaknya melakukan mandi janabat, kemudian melanjutkan saumnya. Yang kedua, yuqasu 'ala al-jima'i al-ihtilam bi tariqil aula. لأنه إذا كان مرخصا فيه من المختار فغيره أولى dikiaskan dengan permasalahan ini adalah al-ihtilam, mimpi. Mimpi basah dan ini tentunya lebih-lebih lagi sah saumnya. Karena jika bagi seorang yang melakukan jima dengan istrinya mendapatkan rukhsah yang seperti itu, maka lebih-lebih lagi ketika keluarnya mani dari seseorang bukan karena unsur kesengajaan darinya, akan tetapi mimpi yang kemudian menyebabkannya Eh, keluar mani. Yang ketiga, annahu la farqa baina shaumil wajibi wan nafli wa ma baina Ramadan wa ghairihi. Bahwasanya tidak ada bedanya antara shaum yang sifatnya wajib ataupun shaum yang sifatnya sunnah. Artinya ketika seseorang belum sempat untuk mandi junub, mandi janabah di malam harinya, dan baru berkesempatan untuk mandi janabat setelah masuk fajar, maka tetap somnya, som yang dilakukannya sah. Som di hari itu sah. Baik somnya adalah som wajib, Ketika itu som wajib, apakah som wajib itu som Ramadan, ataukah som yang sifatnya koba mengganti som yang dia tinggalkan atau som yang sifatnya nazar dan yang semisalnya atau somnya sifatnya som nafil, som nafilah yang sifatnya sunnah. Seorang berniat untuk melakukan som sunnah di hari Senin misalnya, di malam harinya, di malam Seninnya berhubungan dengan istri, kemudian tertidur hingga masuk waktu fajar, maka dalam kondisi yang seperti ini, saum sunnah yang telah dia rencanakan atau telah dia niatkan itu sah. Dan hendaknya dia lanjutkan saum tersebut. Wala baina Ramadan wa ghairihi. Demikian pula tidak ada bedanya dalam permasalahan ini terkait dengan saum di bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan. Yang jelas, kapan saja terjadi kasus yang seperti ini, maka saum yang dilakukan oleh seseorang sah walaupun dia belum sempat untuk melakukan mandi, mandi janabat di saat uh, fajar uh, telah muncul. Kemudian faidah yang keempat, jawazul jawazul jima' fi layali Ramadan. Walau kana qubail tulu'il fajr. Bolehnya jima' di malam hari Ramadan. Bolehnya jima' di malam-malam bulan Ramadan. Walau kana qubail tulu'il fajri, walaupun dilakukannya menjelang terbitnya fajar. Walaupun dilakukannya menjelang memasuki waktu subuh. Selama dia belum masuk waktu subuh dan masih terhitung sebagai waktu malam, maka boleh hal itu dilakukan. Apa dasarnya? Syekh Al-Bassam menyebutkan dasarnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala uhilla lakum lailatal siyamir rafathu ila nisaikum telah dihalalkan bagi kalian di malam hari siam yakni siam Ramadan untuk melakukan jima dengan istri kalian الشيخ البسام من يتكن لأن الآية تقضي جواز الجماع في ليل الصيام كله ومن جملته الجزء الذي قبيل الفجر بحيث لا يتسع للغسل فمن ضرورته الإصباح جنبا وهذه دلالة الإشارة عند الأصوليين فتأى الشيخ البسام rahimahullah hafizahullah taala karena ayat ini menunjukkan tentang bolehnya jima di malam hari bulan Ramadhan secara keseluruhan. Nah, di antara bagian dari malam tersebut adalah bagian tertentu yang mendekati waktu subuh. Selama dia masih terhitung bagian dari malam, maka boleh dilakukan jima badannya. Walaupun untuk kemudian dilakukan mandi sudah tidak nutut. Dilakukan menjelang subuh tersebut. Begitu selesai azan misalnya. Misalnya, maka yang seperti ini pun tidak mengapa. Dan hal ini di dalam istilah usul fikih disebut dengan dalalatul isyarah. Disebut dengan dalalatul isyarah. Penunjukan dalam bentuk isyarah. Selama dalam ayat tersebut dinyatakan waktu malam secara keseluruhan, maka di bagian malam yang mana saja boleh untuk dilakukan hal tersebut. Namun perlu untuk diperhatikan dalam kesempatan ini bahwasanya bagi kita tidak boleh untuk bermudah-mudahan. Tidak diperbolehkan bermudah-mudahan dalam permasalahan ini dan juga menggampangkan dalam permasalahan ini. Berbeda antara apakah apakah yang seperti ini boleh dengan permasalahan kehati-hatian. Kalau ditanya boleh ataukah tidak jima di malam hari bulan Ramadan menjelang masuknya waktu fajar? Jawabannya adalah boleh. Tetapi seorang harus mengerti tentang kondisi pribadinya masing-masing. Karena dikhawatirkan ketika tidak bisa mengontrol dirinya, sementara waktu telah masuk fajar, dan dia masih dalam kondisi belum selesai, maka masuk ke dalam pelanggaran terhadap batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, fadlu nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihsanuhunna ila al-ummah. Keutamaan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan mereka kepada umat ini. Faqad naqalna 'an nabi sallallahu alaihi wasallam min al-'ilmi asy-syai' al-katsir. Asy-syai' al-katsira an-nafi'a. La siyama al-ahkam asy-syar'iyyah al-manziliyyah allati la yattali'u 'alayha illa hunna min a'mal an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradiyallahu 'anhunna wa ardahunna. Di sini kata Syekh Al-Bassam hafizahullah Fadlu nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat keutamaan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan mereka kepada umat ini. Karena mereka telah menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat bagi kita. Terlebih berbagai hukum syar'i terkait dengan hidup Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya yang tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali para istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui mereka kita semua mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah keluarganya. Kita mengetahui sekian banyak hukum yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus bersama keluarganya. Maka radhiyallahu anhunna wa ardahunna. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua. Demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-178 ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. والحمد لله رب العالمين